Begitu juga penilaian terhadap suatu sistem, terhadap suatu negara, itu juga harus mengacu kepada Alkitab dan As-Sunnah. Sebagaimana orang memiliki status, apakah dia Muslim atau kafir, maka negara juga memiliki status, apakah itu negara Islam atau negara kafir. Karena banyak manusia pada zaman sekarang ini, maksudnya kaum muslimin atau orang-orang yang intisab kepada Islam pada zaman sekarang ini, mereka tidak, dikarenakan mereka tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan tauhid, sehingga mereka tidak peduli dengan status negara yang mereka hidup di dalamnya. Sehingga karena tidak memiliki kepedulian ini, akhirnya mereka untuk kepentingannya atau karena kebodohannya menggunakan nas-nas syar'i yang berkaitan dengan penguasa muslim atau negara Islam kepada para penguasa yang kafir atau kepada negara yang kafir. Karena ketika orang salah menerapkan atau salah menerapkan nas atau salah menerapkan sikap itu akan menimbulkan efek yang besar oleh sebab itu sebagaimana kita harus mengetahui status seseorang yang kita berinteraksi dengannya, maka kita juga harus mengetahui status negara yang kita hidup di dalamnya dan kita berinteraksi dengannya. Karena tanpa mengetahui hal ini, maka kita akan terjatuh ke dalam fitnah, ke dalam kemusyrikan dan kerusakan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang loyalitas bahwa orang mukmin adalah loyal kepada orang mukmin dan orang kafir juga loyal kepada orang kafir Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain illa taf'aluhu bila kalian tidak melakukannya tidak barok dari orang kafir, tidak loyalitas kepada orang mukmin, takun fitnatun fil ardi. Tentu akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir dan kerusakan yang yang besar. Fitnah di sini adalah asyirk. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan adalah asyirku. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Fitnah adalah azzaik yang menghantarkan kepada kekafiran sehingga orang binasa. Akibat tidak mengetahui, tidak bisa memilah, makanya pada zaman sekarang orang ketika tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir, akhirnya orang kafir dianggap sebagai orang muslim. Sehingga dia memberikan loyalitas kepadanya. Begitu juga ketika tidak mengetahui status pemerintahan, negara apa negara Islam, pemerintah Islam akhirnya salah dalam menerapkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Salah menerapkan ayat wajibnya taat kepada ulil amri. Mereka menerapkan ayat ini yang kaitan dengan penguasa muslim diterapkan kepada penguasa kafir. Karena apa? Karena banyak dari mereka itu berpaling dari tauhid sehingga tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir dan tidak bisa menilai apakah ini pemerintah kafir atau pemerintah Islam, apakah ini negara Islam atau negara kafir. Dan penilaian ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita memahami hakikat tauhid. Dan penilaian semacam ini adalah sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hukmal jahiliyati yabun Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Ketika orang tidak mau bertahakum kepada hukum Allah, berarti otomatis dia ingin tahakum kepada hukum jahiliyah. Ketika suatu negara tidak memperlakukan hukum Allah, pasti karena negara akan dikelola, akan memerintah, akan banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Maka pasti ketika tidak memakai hukum Allah, pasti memakai hukum jahiliyah. Berarti negara yang tidak menerapkan hukum Allah adalah hukum negara jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Pemerintahan yang ada di sini, negara Indonesia ini, tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Sedangkan Allah mengatakan tadi, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Pemerintah yang tidak memutuskan, tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan, adalah pemerintah yang kafir negara yang tidak bersistem dengan apa yang Allah turunkan adalah negara yang kafir. Allah juga mengatakan wa malam yahkum bima anzalallah ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Negara yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, adalah negara yang zalim walaupun mengklaim sebagai negara adil yang menginginkan keadilan bagi rakyatnya. Begitu juga pemerintahan yang tidak memerintah, yang tidak mengelola masyarakat dan rakyatnya dengan apa yang Allah turunkan adalah pemerintahan yang zalim. Walaupun mereka mengklaim sebagai pemerintahan yang bersih, yang menginginkan apa kesejahteraan, keadilan, pemerataan bagi rakyatnya. Allah juga mengatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun Barang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pemerintah yang tidak mengelola rakyatnya, mengelola negaranya dengan apa yang Allah turunkan adalah pemerintahan yang fasik. Negara yang tidak dihukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah negara yang fasik. Oleh sebab itu, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan wa kullu daulatin la tahkumu bisyar'illah wa la tansa'u li hukmillah fahiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun binafsi hadhil ayatil muhkamat yajibu ala ahli islam bugduha wa mu'adatuha fillah wa tahrumu alaihim mawaddatuha wa muwalatuha hatta tu'mina billahi wa tuhakkima syari'atahu. Setiap negara yang apa? La tahkumu bisyar'illah. Yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Apakah negara ini berhukum dengan syariat Allah? Tidak. Wala tansa'u hukmillah. Dan tidak tunduk patuh kepada hukum Allah. Apakah negara ini tunduk patuh kepada hukum Allah? Tidak. Statusnya apa? Fahiyya daulatun jahiliyatun. Ala daulah jahiliyah. Tadi apa hukmal jahiliyati? Yabun. Kafiratun. Adalah kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah. Wa ulaika humul kafirun. Zalimatun. Wa malam yahkum bima anzalallah. Fa ulaika humul zalimun. Fasiqatun. Fasiq. Wa malam yahkum bima anzalallah. Fa ulaikum humul fasiqun. Jadi, jahiliyah, kafirah, zalimah, fasiqah binasi hadhil ayatil muhkamat. Dengan penegasan ayat-ayat yang muhkam ini. Tadi ayatnya, empat ayat tersebut. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Yajibu, wajib. Ala ahli Islam, terhadap pemeluk Islam apa? Bugduha. Untuk membencinya.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 Artinya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian. Dan telah nampak antara kami dengan kalian. Permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian iman kepada Allah saja. Jadi wajib apa? Bugduha wa mu'adatuha. Wajib memusuhinya, membenci dan memusuhinya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mencap bila orang adalah orang kafir, negara ketika tidak merealisasikan tauhid adalah negara kafir. Bila orang saja yang individu ketika dia kafir Allah mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebenarnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia bagi sebagai musuh. Kenapa? Karena dia hanya mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Negara yang kafir, pemerintah yang kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak akan mengajak orang untuk tunduk patuh kepada hukum Allah. Pasti mengajak kepada hukum jahiliyah, hukum kafir, hukum zalim, fasik yang dianutnya. Sedangkan itu adalah ajakan untuk menjadi penghuni neraka. Jadi sudah menjadi suatu ketentuan, orang menganut suatu paham, pasti mengajak orang kepada paham tersebut. Pemerintah yang kafir pasti mengajak kepada kekafiran tersebut. Pemerintah Islam pasti mengajak orang kepada keislaman. Ketika tegak daulah Islam, maka masyarakat di apa digiring kepada hukum Islam baik suka maupun tidak suka untuk menyelamatkan mereka. Maka begitu juga pemerintahan kafir, masyarakat digiring untuk apa? Untuk loyal kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menghati-hatikan dari memberikan loyalitas kepada orang kafir, kepada pemerintah yang kafir. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, loyal kepada orang kafir, setia kepada orang-orang kafir, tentu apa? Yaruddukum ala aqabikum. Tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang kepada apa kekafiran. Sehingga kalian kembali dalam keadaan rugi. Jadi kalau orang mentaati pemerintah yang kafir, pemerintah yang kafir, penguasa yang kafir, pasti digiring untuk menjadi orang kafir. Makanya mereka apa? Pemerintah kafir dimanapun apa akan mengajak manusia untuk memberikan loyalitasnya kepada dirinya dan hukumnya. Dan itu adalah bentuk mengajak manusia, menggiring manusia untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir untuk menjadi penghuni neraka. Jadi negara yang kafir itu bukan negara yang mayoritas penduduknya kafir. Ba batasannya atau patokannya bukan kaitan dengan mayoritas penduduknya, tapi hukum yang berlaku Darul Islam adalah dar yang dikuasai kaum muslimin dan berlaku hukum Islam di atasnya. Walaupun apa mayoritas penduduknya adalah orang kafir. Khaybar adalah Darul Islam. Walaupun penduduknya adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena dikuasai oleh kaum muslimin, takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan berlaku di dalamnya hukum hukum Islam. Jadi darul Islam adalah dar yang golabah, dominasi dalamnya bagi kaum muslimin dan hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum kaum muslimin. Sedangkan darul kufri adalah dar yang golabah, dominasi di dalamnya di tangan orang kafir dan hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum kafir walaupun mayoritas penduduknya kaum kaum muslimin seperti mayoritas atau negara-negara yang sekarang mayoritasnya kaum muslimin selain daulah Islamiyah adalah hukum yang berlaku di dalamnya adalah apa hukum hukum kafir yang berkuasa di dalamnya adalah orang kafir asli atau orang kafir murtad walaupun mereka intisab kepada Islam negara semacam itu adalah daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqah. Itu dengan penegasan ayat-ayat yang sangat sorih. Sikap kita adalah apa? Wajib untuk berlepas diri, wajib untuk membenci, wajib untuk apa? Untuk e, memusuhinya. Tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya. Watahrumu alaihim. Haram apa? Muwaddatuha wa muwalatuha. Haram mencintainya dan memberikan loyalitas kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Allah Subhanahu wa taala melarang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan juga la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, karib kerabat mereka sendiri. Jadi haram memberikan apa Mawadah kepada pemerintah kafir, kepada negara yang kafir. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika hidup di negara ini, di negara manapun, kita harus tahu status pemerintahan negara yang kita berpijak di dalamnya supaya kita tahu bagaimana menyikapinya. Karena ketika tidak tahu, maka akan tergelincir, terjatuh kepada maksiat dan bisa jatuh ke dalam kekafiran kalau kita tidak hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Karena orang kafir akan senantiasa menginginkan kita untuk menjadi orang kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian sama dengan mereka, sama kafirnya wawaddu law takfurun. Mereka ingin sekali seandainya kalian apa? Kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi mewajibkan kita untuk mengetahui di mana kita hidup berpijak sehingga ketika ada Darul Islam dan kita mampu untuk hijrah meninggalkan Darul Kufri ini adalah suatu kewajiban atas diri kita. Ketika orang hidup di darul kufri, dia tidak bisa izharuddin dan tidak aman dari fitnah ketika dia melaksanakan dinnya dan dia tahu jalan dan mampu untuk hijrah ke darul Islam, maka wajib ketika dia tidak melakukannya maka dia memikul dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dar itu sangat berpengaruh. Hukum yang berpengaruh di dalamnya bukan tanah, maka adalah tanah suci. Tapi ketika dikuasai oleh orang kafir Quraisy menjadi darul kufri. Ketika dikuasai oleh Rasulullah SAW menjadi darul Islam. Ketika dikuasai oleh para penguasa kafir, Togut, Saudi sekarang menjadi darul kufri. Sehingga kaum muslimin, para mujahidin terutama, mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena negeri tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir yang hanya membolehkan masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak dianggap tidak membahayakan kepentingan mereka. Jadi kita wajib untuk mengetahui status pemerintahan negara yang kita hidup di dalamnya supaya kita bisa menentukan sikap di dalamnya. Ketika hal ini tidak diperhatikan dan itu adalah fenomena e, banyak orang-orang yang intisab pada Islam pada zaman sekarang ini mereka tidak memperhatikan hal ini, tidak ambil peduli dengan hal tersebut, dan akhirnya mereka banyak yang apa? Yang tidak bisa menentukan sikap dalam menyikapi para penguasa dan pemerintah yang kafir ini. Dan akhirnya mereka tergiring untuk menerapkan ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan penguasa muslim akhirnya diberlakukan kepada para penguasa kafir karena apa? Karena arus daripada para doa, para masyaih su' yang mengarahkan masyarakat untuk loyal kepada apa? Kepada orang-orang kafir tersebut. Dan kita harus apa? Harus selalu waspada. Jangan tergiring dengan apa fenomena yang yang ada. Barakallahu liwalakum. Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah Jadi tadi tentang status pemerintahan negara yang apa yang tidak memperlakukan hukum Allah. Kadang sebagian orang e, mereka tidak mengetahui hal ini telah terjadi pada zaman dulu ketika negeri kaum muslimin dikuasai oleh Tatar yang mana Tatar itu pada saat itu orang-orang Mongol itu mereka pada masuk Islam, mereka masuk Islam dan mereka mengaku sebagai kaum muslimin akan tetapi pemerintahan mereka pemerintahan mereka itu tidak memperlakukan hukum Allah tapi mereka memperlakukan hukum yasik hukum yang dibuat oleh Zengiskan hukum buatan maka para ulama sepakat atas kekafiran pemerintahan mereka walaupun mereka itu orang-orang yang mengaku muslim. Dan begitu juga fenomena pada zaman sekarang para penguasa ini mereka mengaku muslim. Mereka mengaku beragama Islam, tapi hukum yang diberlakukan adalah hukum hukum togut, hukum buatan manusia. Maka mereka adalah orang kafir juga. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في دولة الإسلام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وتركيا وإيران وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة يا رب العالمين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين في سجور الظالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة